kita di tempat yang mulia ini Semoga kumpulnya kita di sini mendapatkan keridhaan dari Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Tema kita di sore hari ini adalah tentang kecintaan kepada sang nabi. Sungguh beruntung orang yang dianugerahkan Allah kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruntung karena kecintaan kepada Rasulullah merupakan salah satu dari pokok pokok keimanan.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 Berikut juga harta yang kalian kumpulkan. Dan juga perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya. Dan tempat-tempat tinggal yang kalian cintai. Kalau itu semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya. Maka apa kata Allah? Fatarabbasu. Maka tunggulah. Tunggulah ancaman dari Allah subhanahu. Hatta ya'ti Allah bi amrih. Sampai Allah datangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qawmal fasikin. Sungguh Allah, dia tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang yang fasik para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok-sosok yang mencintai nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna rajulan khuyyira baina zakharifid dunya ma syaa wa baina ma indah. Kata Rasulullah ada seseorang yang dia dikasih pilihan mau kemewahan kehidupan dunia atau berada di sisi Allah. Fakhayyara ma indah. Lalu dia pun memilih untuk berada di sisi Allah. Abu Bakar ketika itu ada di situ. Fabaka Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu menangislah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu seraya dia berkata, "Nufdika ya Rasulullah bi abaina wa ummahatina." Kami tebus engkau wahai Rasul dengan bapak-bapak dan ibu-ibu kami. Ternyata apa ini maksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah isyarat akan kematiannya. Kata Abu Sa'id Al Khudri, orang yang diberi pilihan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dahulu Abu Bakar adalah orang yang paling paham di antara kita. Dia ingin menebus Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang tua dan ibunya. Tidaklah yang demikian ini menunjukkan kecuali kecintaan yang besar yang ada pada diri para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Satu hari datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, mata saat?" katanya kapan hari kiamat? Lalu jawab sang Nabi, Ma'adatalah apa persiapanmu untuk hari kiamat? Hubbullah wa rasulah. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang yang dicintainya nanti di hari kiamat. Kita mohon kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita kecintaan kepada sang nabi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di akhirat bersama-sama dengan sang nabi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Satu hari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, Fama farihna بعد Islam farahan ashadda min qawlin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa innaka ma'a man ahbabta Kata Anas kami tidak pernah bergembira dengan kegembiraan yang teramat sangat seperti ketika kami mendengar Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu bersama dengan siapa yang kamu cintai nanti di hari kiamat. Kata Anas bin Malik, Fa'ana uhibbullah wa rasulah. Aku aku mencintai Allah dan mencintai Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam wa Aba Bakrin wa Umar dan juga Abu Bakar dan Umar. Wa arju dan aku berharap an nama Ahum wa illam a'mal bimithli a'malihim dan aku berharap aku kelak dikumpulkan bersama-sama dengan mereka walaupun amalanku tidak sama dengan mereka. Hadiah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan akan kecintaan yang besar dari para sahabat ridwanullahi alaihim kepada sang nabi. Dan di antara bukti lain yang bisa kita dapati dari potret kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang dikatakan oleh Abu bin as radhiyallahu taala anhu ketika dia mensifati bagaimana kecintaannya kepada sang nabi. Dia ingin ceritakan bagaimana kecintaan dia kepada sang Rasul sallallahu alaihi wasallam dia berkata maka na ahadun ahabbu ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tidak ada bagiku seorang pun yang lebih aku cintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ajalla fi aini minhu dan tidak ada yang lebih agung di kedua mataku daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai dia berkata wa ma atiqu an amla aini minhu ijlalan lah sampai-sampai aku tak sanggup untuk menatap dia karena saking cintanya aku kepada dia walau su'iltu an asifah kalau ada orang yang bertanya kepadaku seperti apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ataqtu dzalik aku nggak bisa menjawabnya li'adni lam akun amla aini minhu karena aku belum pernah menatap hingga aku bisa meliput sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking besarnya cintanya para sahabat kepada sang nabi dan ketika seorang sahabat Zaid dikeluarkan oleh penduduk Mekah yang ketika itu penduduk Makkah adalah musyrikun. Dikeluarkan dari haram, dikeluarkan dari Makkah untuk dibunuh. Dan Zaid adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkatalah orang yang ingin membunuhnya kepada Zaid ini. Atuhibbu anna Muhammadan indana makanaka tudrabu unuquh Apakah kamu suka kalau sekarang ini yang menggantikan posisimu itu Muhammad? Biar dia yang dipenggal lehernya. Wa inna kafi ahli kau malik. Sedangkan kamu duduk tenang-tenang bersama keluargamu dan hartamu. Apakah kamu suka hal itu? Lalu apa kata Zaid? Dia berkata, "Wallahi ma uhibbu anna Muhammadanil an." Sungguh demi Allah, Aku tidak suka kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang ini berada di tempatnya. Alladhi huwa fi yang mana dia berada di situ. Tusibuhu syaukatun tu'dhi. Kalau dia terkena dengan sebuah duri yang menyakitinya. Dia di tempatnya. Apalagi disuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggantikan posisinya untuk dibunuh. Dia di tempatnya saja. Aku tidak suka kalau ada duri yang menusuk dirinya Wa inni jalisun fi ahli sedangkan aku duduk tenang-tenang bersama dengan keluarga. Oleh karena itu, kecintaan para sahabat Rasulullah kepada sang Nabi begitu besar sampai-sampai Abu Sufyan dia menggambarkan bahwa aku pernah keliling kepada raja-raja. Dan aku lihat raja-raja yang aku dapati bersama dengan para sahabatnya. Kata Abu Sufyan, "Ma ra'aitu minan nasi." Aku tidak pernah melihat seorang pun ahadan yuhibbu ahadin yang dia mencintai orang lain kahubbi ashabi Muhammadin Muhammada seperti kecintaan para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sang nabi seperti kecintaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sang nabi. Maka al hadirun yang dimuliakan Allah, ini merupakan pokok keimanan. Maka tidaklah beriman seorang sampai terdapat dalam hatinya kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud dari kita bawakan potret kehidupan para sahabat adalah agar tumbuh dalam hati kita kecintaan yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seorang tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal beliau alaihi salatu Wasallam adalah anugerah Allah jalla wa ala kepada kita. Rasulullah merupakan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wahwal muallim, dialah guru bagi kita. Dan dengannya Allah Subhanahu wa taala membersihkan diri-diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ yatlu 'alaihim عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ wa الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي min qablu Sungguh Allah telah berikan kepada orang-orang yang beriman anugerah. Muhammad disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai minnah. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah anugerahkan kepada orang-orang yang beriman. In ba'atha fihim rasula, yaitu ketika Allah mengutus ke tengah-tengah mereka seorang rasul yatlu 'alaihim ayati, yang membacakan ke tengah-tengah mereka ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan juga sunnah Wa yuzakkihim dan dia mensucikan kita wa yuzakkihim wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin walaupun sebelum itu mereka berada dalam kesesatan yang nyata kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala kenapa seorang tidak mencintai sang rasul kenapa hatinya belum lagi terbetik untuk tumbuh dalam hatinya benih-benih kecintaan kepada sang rasul sedangkan dia adalah rahmat Rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada segenap kaum mukminin dan bahkan dialah rahmat bagi segenap alam. Allah Subhanahu wa taala firmankan hal yang demikian ini dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi segenap alam. Tidak ada yang paling pantas untuk dimuliakan oleh seorang mukmin melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia tidak boleh melebihkan dirinya sekalipun dirinya daripada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla wa ala firman dengan hal ini dalam Al-Qur'an. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih diutamakan oleh orang-orang yang beriman daripada diri-diri mereka sendiri. Maka beliaulah satu-satunya yang harus mendapatkan tempat yang tinggi di hati orang yang beriman. Melebihi keluarganya, melebihi orang tuanya, melebihi anaknya, bahkan melebihi dirinya sendiri. Bahkan melebihi dirinya sendiri. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum" Tidaklah kalian beriman hatta na ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah kalian beriman sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya dan daripada segenap manusia. Sudahkah yang demikian itu ada dalam diri kita? Bahwa kita melebihkan Rasulullah daripada kepentingan diri kita sendiri. Mencintai beliau, melebihi kecintaan kepada orang tua kita, anak kita, harta kita. Kalau hal yang demikian itu belum terdapat dalam diri kita, maka periksalah. Periksalah Ayuhal hadirun yang dimuliakan Allah Subhanahu. Periksalah, jangan-jangan tidak ada dalam diri kita sedikit pun kecintaan kepada sang Nabi. Sungguh ini adalah ke kebinasaan. Yang demikian ini merupakan suatu bahaya bagi seorang muslim dan bagi keimanannya saat tidak ada dalam hatinya kecintaan kepada sang Nabi. Maka carilah ad-dalail. Carilah alasan itu. Apa alasannya seseorang harus mencintai sang Nabi? Lallahu lamahtadaina sumna Kalau bukan Allah, kita tidak mendapatkan petunjuk. Kita tidak puasa dan tidak pula salat. Tidak merasakan ketenangan. Tidak akan mendapatkan dan merasakan kenyamanan. Kenikmatan dalam ibadah kepada Allah subhanahu. Dari mana datangnya ibadah-ibadah yang agung ini? Dari mana datangnya Islam? Dari mana datangnya ketenangan dalam salat? Dari mana datangnya ketenangan ketika kita rukuk sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala kalau bukan dari syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana datangnya keagungan Islam yang kita rasakan? Bagaimana mulianya ajaran Islam yang kita rasakan? Yang mengatur kehidupan manusia dari segala macam lini kehidupan. Kehidupan dia secara individu kehidupan dia dalam berkeluarga, tanggung jawab dia sebagai suami, tanggung jawab dia sebagai istri, kewajiban kepala keluarga kepada kepada anggota keluarganya, rakyat kepada pemimpinnya, pemimpin kepada rakyatnya. Islam yang mutakamil syamil, yang sempurna. Dari mana kita dapati syariat yang sempurna ini kalau bukan melalui jalur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sungguh jasa beliau alaihi salatu wassalam amatlah besar. Maka oleh karena itu pantaslah beliau menjadi orang yang paling kita cintai daripada keluarga kita sendiri. Satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bilang, "Ya Rasulullah." Kata Umar, "Wahai Rasulullah, La anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi. Sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Artinya Umar dia telah sampai kepada derajat melebihkan Rasulullah dari segala sesuatu. Tapi untuk dirinya dia lebih mencintai dirinya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah sampai kepada derajat itu. Derajat di mana dia lebih mencintai Rasulullah daripada keluarganya, daripada sekalian manusia, daripada hartanya. Dia, telah sampai kepada derajat itu. Namun dengan jujur dia katakan, adapun kalau dibandingkan dengan diriku, aku lebih mencintai diriku daripada engkau ya Rasulullah. Kira-kira begitu kata Umar. Apakah yang demikian diterima oleh sang Rasul? Apakah kecintaan yang seperti itu diterima oleh sang Nabi? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau berkata, "La, tidak wahai Umar. Walladhi nafsi biyadih. Sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya yaitu sungguh demi Allah. Hatta aku nak ahabba ilaika min nafsik. Sampai aku lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri. Tidak wahai Umar. Sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Allahu Akbar. Nabi tidak terima kecintaan yang demikian dari seorang Umar bin Khattab radhiyallahu taala Dan semua tahu kedudukan Umar Nabi berkata dalam sebuah hadis, "Lau kana ba'di nabi lakana Umar." Kalau ada setelahku seorang nabi, umar lah orangnya. Kalau ada setelahku nabi, orangnya itu Umar pasti. Namun tidak ada nabi setelah sepeninggalanku. Ini menunjukkan akan kedudukan yang tinggi dari seorang Umar bin Khattab. Namun kecintaan yang seperti itu tidak diterima oleh Rasulullah. La, tidak. Hatta akun ahabba ilaika min nafsi sampai aku lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri kemudian Umar itu dikenal orang yang paling cepat menerima kebenaran lalu dia pun berkata fa innahul an kalau begitu sekarang ya Rasulullah sekaranglah wallah demi Allah la anta ahabbu ilayya min nafsi kamu lebih aku cintai daripada diriku sendiri Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Al ana ya Umar. Sekarang kahwai Umar. Lihatlah, lihatlah kepada kondisi muslimin dan bandingkan dengan kondisi para sahabat ridwanullahi alaihi. Bagaimana kecintaan kepada sang Rasul begitu memenuhi hati mereka. Begitu memenuhi dada mereka. Bergumuruh hati mereka. Ketika para sahabat mengubur jasad sang Nabi, berkatalah istrinya yang tercinta, berkatalah Fatimah. Berkatalah Fatimah. Kata Fatimah, "Atabat anfusukum an tahthu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Bisanya kalian bisanya kalian, teganya kalian mengubur jasad Rasulullah, melumuri jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tanah. Karena orang yang namanya mengubur pasti itu disebut dengan antahtu. Pasti dia akan menguruk. Teganya kalian bisa sampai menguruk kepada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tanah kecintaan yang sangat besar pada diri para sahabat ridwanullahi alaihim. Aina nahnu min haula? Di mana kita dibandingkan dengan mereka? Dan di antara kisah yang menunjukkan akan besarnya kecintaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kisah hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kepada nabinya untuk hijrah ke Madinah. Lalu dikabarkanlah kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an bahwa beliau siap-siap untuk hijrah. Disitulah Abu Bakar Siddiq berkata, "As-suhbah as-suhbah ya Rasulullah." Aku ingin menjadi temanmu, aku ingin menjadi temanmu wahai Rasulullah dalam hijrah. Kemudian Dalam perjalanan beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika itu menuju Al-Ghar menuju tempat persembunyian dan musyrikun mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebar mata-mata dan beliau hanya ditemani oleh sahabatnya itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu apabila berjalan, sesekali dia berjalan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesekali dia berjalan di belakang Rasulullah. Sesekali di sebelah kanan, sekali di sebelah kiri beliau alaihi salatu wasallam Kemudian bertanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu Azkuru talaba faamshi khalfak. Aku ingat ada orang yang mengejarmu di belakang ya Rasulullah, maka aku mengambil posisi di belakang. Dan sesaat aku mengingat bahwa takut-takut ada yang mengintaimu di depan, maka aku pun di depan. Dan aku khawatir dengan keselamatanmu. Di situ aku pindah ke kanan dan pindah ke kirimu, ya Rasulullah. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala Dan ketika mereka telah sampai di Ghar, mereka telah sampai sampailah Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di Ghar. Kemudian berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, naka ya Rasulullah." Diam. Jangan masuk dulu wahai Rasulullah. Hatta astabri al-ghar. Biar aku cek dulu bahwa guanya aman. Maka diceklah goa tersebut oleh Abu Bakar Siddiq. Kemudian didapati tempat itu aman. Barulah ketika itu masuk keduanya ke tempat persembunyiannya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Bakar siddiq radhiyallahu taala an, "Lau kana syai' ahbabta an tuqtala duni?" Kalau terjadi sesuatu Apakah kamu siap terbunuh membela aku? I wallahi. Kata Abu Bakar siddiq sungguh demi Allah. Sungguh demi Allah ya Rasulullah. Demikianlah kita dapati bagaimana kecintaan para sahabat ridwanullahi alaihim kepada sang rasul kepada sang nabi Bagaimana mereka sampai mau mengorbankan dirinya, mengorbankan jiwanya, dan mengorbankan hartanya karena kecintaannya kepada sang Rasul. Dan sebelumnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan pergi bersama Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar dipilih sebagai orang yang menemaninya dalam perjalanan hijrahnya. Di situ menangislah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an dengan tangisan yang sangat hebat. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha ketika itu berkata, seperti tidak percaya. Dia bilang, "Wallahi ma sya'artu qattun qabla dhalika al-yawm anna ahadan yabki min al-farah hatta raaitu Abu Bakrin yabki yauma idin. Sebelumnya aku nggak pernah percaya kalau ada orang saking gembiranya bisa sampai nangis. Sampai aku lihat itu pada diri Abu Bakar As-Siddiq saking gembiranya dia akan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrahnya. Dia menangis dengan tangisan yang hebat. Dia menangis dengan tangisan yang hebat. Inilah Abu Bakar radhiyallahu taala Dan di antara cuplikan dari kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah di antaranya apa yang terjadi dalam perang Badar. Dalam perang Badar. Dan bahkan sebelumnya dalam dalam perang Uhud dan tentunya Badar asbaq min Uhud. Lebih dahulu terjadi daripada Uhud. Dalam perang Uhud yaitu ketika pasukan muslimin terbesar. Bagaimana diketahui dalam kutubus sirah. Bagaimana kaum muslimin terbesar. Disebabkan ar-rumah, mereka yang diamanahi untuk menjaga bukit, pasukan pemanah. Mereka melanggar apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga merangsaklah Khalid bin Walid ketika itu yang berada dalam barisan musuh memutar ke belakang bukit dan memukul kaum muslimin dari belakang. Sehingga pasukan musyrikin yang ketika itu telah pacar kacir melihat kaum muslimin mulai terpukul dari belakang, mereka pun balik memukul dari depan. Sehingga semakin terjepitlah Rasulullah ketika itu di bukit. Dan dalam kisah tersebut, kusirat rabaiyatu wa syudda ra'suh patah dan tanggal gigi beliau alaihi salatu wassalam dan terluka kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ummi dan berdarah dan saking cintanya sahabat ketika itu Malik bin Sinan datang dan membersihkan darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan famtassa Malik bin Sinan dihisap darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keluar itu dibersihkan darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum itu, saat beliau alaihi salatu wassalam dalam kondisi terjepit, ketika itu ada dua orang sahabat. Yang pertama adalah Talha bin Ubaidillah. Dia berdiri di hadapan Rasulullah melindungi dadanya Rasulullah dengan dadanya. Dan dia katakan nahri duna nahrika ya Rasulullah. Leherku benteng bagi lehermu wahai Rasulullah. Leherku adalah benteng bagi lehermu wahai Rasulullah. Sehingga dia pun mendapatkan berbagai macam luka dalam perang tersebut. Dan kita ketahui bahwa Tulhah bin Ubaidillah adalah di antara 10 orang yang mendapatkan rekomendasi dari beliau alaihi wassalam sebagai calon penghuni syurga. Dan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu Abu Dujana. Dia melindungi punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dadanya. Hingga dia pun terluka dengan luka yang banyak. Demikianlah pembelaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau alaihi salatu wasallam. Dan di antara kisah yang diceritakan juga adalah tentang ada waktu ya? Adalah tentang seorang yang buta bersama istrinya. Seorang yang buta bersama istrinya. Istrinya ini suka mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dinasihati. Namun dia tidak juga berhenti dari mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dinasihati oleh suaminya dan dia pun tidak juga berhenti dari mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga suatu malam sang suami mengambil migwal, mengambil badik, mengambil pisau dari dapurnya, kemudian didudukilah istrinya dan dibunuhlah sang istri. Kemudian di pagi hari tersebarlah berita bahwa seorang perempuan mati terbunuh. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang membunuh wanita ini? Kemudian berdirilah seorang buta Mendatangi Rasulullah, "Ya Rasulullah, kota itu akulah yang bunuhnya." dia adalah istriku. Dan dia adalah ibu bagi anak-anakku. Dan dia adalah orang yang baik kepada suami dan kepada anak-anaknya. Namun dia mencaci engkau ya Rasulullah. Sampai satu hari aku nasihati dia dan dia tidak berhenti. Kemudian dia mencaci engkau dengan cacian yang lebih kejam lagi dan dia tidak berhenti sampai di hari yang ketiga Aku pun mengambil pisau dan aku duduki dia dengan pisau. Aku bunuh dia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa'lamu," kata beliau, "anna damahu muhdar." Ketahuilah bahwa darah orang tersebut halal. Sebabkan karena kecintaan kepada sang Rasul. Difa. Pembelaan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dan banyak sekali ayuhal hadirun jika kita ingin sebut satu persatu dari kisah-kisah para sahabat, bagaimana kecintaan mereka kepada sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Di antaranya adalah yang dikisahkan tentang Maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Thauban. Kana syadidul hubbi li Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qalilus sabri anhu. Dahulu beliau, yaitu Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ini sangat-sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nggak sabar dengan kecintaannya. Dia tidak sabar dengan kecintaannya. Namun kelihatannya sudah waktu, Pak. Mungkin insya Allah kita sambung lagi. Ya, setelah as-salat, kita akan baca kisah dari maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kecintaan dia kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan. Ada banyak potret dari kecintaan para sahabat Rasulullah kepada sang Nabi. Dan diantara yang telah disebutkan adalah bagaimana pembelaan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita berhenti tentang kisahnya Maula Rasulullah yang namanya Thauban. Namun di sini saya akan menceritakan tentang pembelaan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Tadi dikisahkan tentang orang yang buta. Yang dia membunuh istrinya walaupun sebenarnya istrinya itu baik menurut kacamata kebanyakan orang. Namun hanya disebabkan karena dia mencaci Rasulullah SAW dan tidak berhenti. Setelah dinasihati dan diberitahu, maka dia pun membunuh istrinya disebabkan karena dia mencaci Rasulullah SAW di antara kisah yang serupa adalah pada peristiwa Ghazwatul Badar. Saya ingat tentang kisah perang Badar. Di mana kisah ini diceritakan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala. Dan hadirin bisa lihat kepada kutubus sirah. Pada kitab-kitab sirah. Abdurrahman suatu hari dia berdiri di tengah-tengah barisan. Tiba-tiba dia dapati di sebelah kanan dan di sebelah kirinya ada dua orang pemuda. Dan ketika itu disifati hadithu asnanihim. Orang Arab kalau mensifati orang itu masih muda, dia bilang baru tumbuh giginya. Baru tumbuh giginya. Kemudian pemuda ini yang pertama disebutkan faghamazani. Dia pun mencolekku katanya. Dia bilang ya am katanya, wahai pamanku. Hal ta'rifa Abu Jahal katanya. Tahukah kamu yang mana itu Abu Jahal? Mana orangnya? Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, apa urusanmu dengan dia? Perhatikan apa yang dibilang oleh pemuda ini. Balagani annahu kana yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai berita kepadaku sampai cerita ke telingaku bahwa dia dahulu pernah mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi sungguh demi Allah apabila aku bertemu dengannya tidak ada yang berpisah antara aku dengan dia sampai salah seorang dari kami mati. Seorang muda Lalu berkatalah yang sebelahnya. Dicolek Abdurrahman bin Auf. Dan dikatakanlah kepalanya seperti yang dikatakan oleh yang pertama. Dan ketika mereka sedang berdiri, tiba-tiba dilihatlah Abu Jahal ketika itu sedang berada di tengah-tengah pasukan. Kemudian dikatakanlah, ya bin akhi, wahai fulan. Itu orang yang kamu cari. Lalu keduanya pun berlomba untuk mendatangi Abu Jahal dan keduanya pun membunuhnya. Lalu keduanya pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanyalah, "Man qatalah?" Siapa yang membunuhnya? Keduanya mengatakan, "Ana qataltu ya Rasulullah." Aku membunuhnya ya Rasulullah. Yang satunya juga mengatakan, "Akulah yang membunuhnya ya Rasulullah." Masing-masing ingin menunjukkan bahwa dirinya lah yang telah membunuh orang yang mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditebus. Ditebus. Perbuatan orang yang mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dibunuh dan dikabarkanlah akan kematian orang itu. Agar melegakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tunjukilah kepadaku kata Rasulullah, mana pedang kalian berdua? Maka diperlihatkanlah pedang keduanya. Kemudian kata Rasulullah, "Kilakuma kata Kalian berdua telah membunuhnya. Kalian dua-duanya. Inilah kisah yang pertama disebut yaitu dikenal dengan ya, Mu'ad bin Afra. Yang kedua-duanya bernama Mu'ad. Yang pertama namanya adalah Mu'ad bin Afra ya, dan yang kedua yang dikenal dengan Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Mu'ad bin, bin Amr bin Ibnu Jamuh. Masih muda. Membela kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan pindah kepada kisah Maula Rasulullah yang namanya siapa tadi? Fauban. Fauban ini dikenal syadidul hubbi li Rasulillah. Sangat-sangat mencintai Rasulullah dan dikisahkan wa qalilus sabr. Wa qalilus sabri anhu. Orang kalau sudah cinta, nggak sabar pengen ketemu dengan kasihnya, begitu bukan? Kira-kira begitulah Tauban, Maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai satu hari datanglah Tauban menemui Rasulullah waqad taghayyara launuh. Mukanya kelihatan muram, wajahnya tampak darinya kesedihan. Dan itu dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun bertanya kepadanya, "Ma ghayyara launuh?" Kenapa wajahmu muram seperti ini? Lalu berkatalah Tauban ya Rasulullah, ma bi maradun wala wajah. Aku nggak kenapa-napa, aku nggak sakit dan aku tidak pula terluka. Ghaira anni, tapi aku ini idza lam araka istauhashtu wahsyatan syadidan. Kalau aku nggak melihatmu, aku sedih gundah dengan kesedihan yang sangat. Demikian kata kata Tauban. Istauhashtu wahsyatan syaridatan. hatta alqaka sampai aku melihat engkau sampai aku menemui engkau ya Rasulullah. Demikianlah kata Tauban. Kemudian Tauban bilang, "Tsumma dzakartu akhirah." Kemudian aku mengingat perkara akhirat. Di akhirat, fa akhafu anni lam arah kalau aku masuk surga sedangkan engkau ditempatkan oleh Allah bersama para nabi dan tentunya tempatmu berbeda dengan tempatku sampai di dalam surga Tauban khawatir dia tidak bertemu dengan Rasulullah SAW kata Tauban wa inni indahaltul jannah fi manzilatin adna min manzilatik kalau aku masuk surga tentu tempatku beda dengan tempatmu engkau di tempat yang tinggi ya Rasulullah Gimana aku bisa bertemu dengan engkau ya Rasulullah? Tauban. Sampai dia masuk surga, dia takut kalau nggak ketemu dengan Rasulullah. Wa indahautum nar. Sedangkan jikalau aku masuk ke dalam neraka, aku nggak akan bertemu dengan engkau sama sekali ya Rasulullah. Begitu besarnya kecintaan dia kepada sang Nabi saw Alaihi Wasallam. Datang seorang, ini orang lain lagi. Datang seorang kepada Rasulullah saw Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi berkata, Sal, mintalah Minta. U'tik, aku akan berikan permintaanmu. Apa yang dia minta? Kira-kira apa ya jamaah? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta kepadamu jadi temanmu nanti di surga. Dia minta menjadi temannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Lalu kata Rasulullah wa ghaira mungkin yang lain kali. Mungkin minta mobil, minta rumah, Lahu Kata orang ini, cuma itu. Cuma itu yang aku minta ya Rasulullah kepada engkau. Aku minta kepadamu menjadi temanmu di syurga. Allah apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inni ala nafsika bi kasrati sujud." Tolonglah diriku untuk bisa membantumu dengan kau memperbanyak sujud. Ini antara potret. Dan kondisi yang demikian ini tidak hanya ada pada mereka para khiyarun nas, sebaik-baik manusia itu para sahabat. Sampai dikisahkan. Silakan buka kepada kutubus sirah. Kisah Haninil Jidha. Kisah menangisnya pelepah kurma yang dahulu dijadikan pijakan kaki Rasulullah di saat berkhutbah, di saat beliau khutbah. Lalu Rasulullah khutbah, beliau berdiri di atas pelepah kurma. Ketika dibuatkan oleh Rasulullah dibuatkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimbar dari kayu, hanal jidh. Maka pelepah kurma itu pun menangis dan para sahabat mendengar seperti lenguhan kerbau. Kemudian Rasulullah pun turun dan memeluknya, memeluk pelepah kurma ini dan beliau pun berkata, "Kalau aku tidak peluk dia, dia akan terus menangis sampai hari kiamat." Dia akan terus menangis sampai hari kiamat. Lihatlah bagaimana kecintaan kepada sang Nabi. Kecintaan yang memenuhi hati, menggetarkan jiwa. Nah inilah yang seharusnya kita sebagai umat Islam. Kita menumbuhkan hal itu dalam diri kita, mengajarkan hal itu kepada anak didik kita untuk tidak menjadikan teladannya, kecintaannya kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kisah juga ada seorang perempuan dari Bani Dina. Dari Bani Dina. Dan kisahnya pada peristiwa perang Uhud. Pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suaminya, saudara laki-lakinya dan juga bapaknya. Pergi semuanya meninggal di perang Uhud. Semuanya wafat di perang Uhud. Kemudian datanglah berita duka ini kepada si wanita tersebut. Sampaikanlah akan kematian suaminya, bapaknya, dan juga saudara laki-laki. Lalu siapa yang ditanya oleh wanita ini? Dia berkata, "Ma Rasulullah?" Bagaimana? Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia tidak bertanya tentang tentang keluarga. Dia bertanya, "Bagaimana keadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Yang bawa berita ini menjawab, "Qalu khairan ya umma fulan." Nabi dalam kondisi baik wahai umma fulan. Wa bihamdillahi kama tuhibbin. Beliau seperti yang kamu mau. Kondisinya baik. Qalat arunihi iya. Bawa aku biar aku bisa melihat dia. Tidak tenang sampai dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditunjukilah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia telah melihat Rasulullah benar hidup seperti yang dikabarkan, maka wanita ini berkata, "Kullu musibatin ba'daka jalalu." Semua musibah selagi kamu selamat itu kecil. Padahal yang meninggal siapa? Yang wafat adalah suaminya sendiri. Yang wafat adalah ayahnya sendiri. Yang wafat adalah sendiri. Perempuan. Tidak hanya memasuki kecintaan itu kepada para sahabat laki. Namun juga memasuki kecintaan itu kepada para sahabat wanita. Bahkan seperti yang tadi dikisahkan bahwa al-jidh' pelepah kurma sedih kalau dia ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan dari kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain dan tidak bukan karena Allah Subhanahu wa taala merintahkan. Tidak lain karena Allah Subhanahu wa taala merintahkan dan kecintaan kepada beliau adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian dari kecintaan tersebut tentu dituntut darinya bukti. Karena kecintaan namun perintahnya dilanggar, larangannya justru dikerjakan. Yang demikian ini tentunya adalah kecintaan yang dusta Orang yang cinta kepada kekasihnya, dia senang apabila dia memenuhi permintaannya. Permintaan sang kasih. Dia mencintai apa yang dicintai olehnya. Dan dia membenci apa yang, yang dibenci oleh kekasihnya. Demikianlah para sahabat Ridwanullahi alaihi. Mereka adalah orang yang sangat kuat berpegang dengan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikisahkan satu hari tentang seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As, kalau saya tidak salah. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa dia ingin melakukan ibadah. Kemudian ditunjukilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasum lakukanlah puasa setiap Senin dan Kamis. Kemudian kata Abdullah Ana utitu afdala min dhalika ya Rasulullah. Aku sanggup lebih baik daripada itu. Sebelumnya fasum salat ayam, tiga hari setiap bulan. Kemudian dia katakan aku sanggup lebih baik daripada itu ya Rasulullah. Kemudian fasum setiap hari Senin dan Kamis. Kemudian dia katakan, aku lebih sanggup lebih baik daripada itu ya Rasulullah. Sampai akhirnya Nabi menunjuki kepadanya untuk puasa puasa Daud. Sumyauman wa aftir yauman. Puasalah sehari dan berbuka sehari. Lalu begitu juga jawabannya Abdullah bin Amr. Ana atiku afdala min dhalik ya Rasulullah. Aku sanggup lebih baik daripada itu. Apa kata Rasulullah? La afdala min dhalik. Tidak ada yang lebih baik daripada puasa akhina Daud, daripada puasanya saudaraku Daud. Dan Abdullah, sepeninggalan Rasulullah panjang umur. Panjang umur. Dan karena dia telah mengatakan ana atiqu afdhal min dhalik, maka dia tetap berpegang dengan puasa Daudnya sampai akhir hayatnya. Malu meninggalkan satu amalan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya tahu bahwa Abdullah dahulu mengamalkan amalan itu. Sepeninggalannya kemudian dia tinggalkan amalan itu. Malu. Dikarenakan kecintaannya yang besar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah para sahabat. Bahwa kecintaan melahirkan ittiba. Kecintaan juga melahirkan at-ta'ziz, pembelaan, wa nusrah. Menolong agamanya dan memuliakannya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Kata Allah Jalla wa ala, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira." Sesungguhnya aku telah mengutus engkau wahai Muhammad sebagai saksi bahwa kabar gembira dan juga sebagai pembawa peringatan lituwaqqiruhu lituwaqqiruhu wa tu'azziruhu litu'minu billahi wa rasuli wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kalian bela dia dan kalian muliakan dia termasuk dari kecintaan kepada Rasulullah seseorang tidak mengangkat suaranya melebihi suara Rasulullah Seorang tidak mengangkat suaranya melebihi suara Rasulullah. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang hal ini dalam dalam Al-Qur'an. Allah Jalla wa mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu wa orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi." Jangan kalian angkat suara kalian melebihi suara Nabi. Dan termasuk mengangkat suara melebihi suara Nabi adalah melanggar sunnahnya. Melanggar perintahnya, dan melanggar larangannya, larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang demikian itu terancam seperti yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tajharu lahu bil qaul بعضكم ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Dan jangan kamu mengeraskan suara di hadapan beliau seperti ketika kalian berbicara sesama kalian khawatir akan gugur amalan kalian dan kalian tidak menyadari. Khawatir, dikhawatirkan akan digugurkan pahala kita dan kita tidak merasa. Disebabkan karena mengeraskan suara. Kalau mengeraskan suara di hadapan Nabi di masa hidup, itu berakibat demikian bagaimana dengan melanggar perintahnya. Melangkahi larangannya, tidak menjaga sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Maka al hadirun, Kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari pokok keimanan. Maka apabila hal itu belum ada dalam diri kita, maka tumbuhkan. Maka apabila hal itu sudah ada pada diri kita, maka upayakanlah agar kecintaan kepada beliau melebihi kecintaan kepada seluruh yang ada di alam ini hatta kepada diri kita sendiri dalam rangka mentaati Allah mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk ubudiyatan penghambaan kepada Allah Rabb kita subhanahu wa ta'ala Hadirin dimuliakan Allah Mungkin ini sekelumit Yang bisa saya sampaikan Terkait dengan Bagaimana besarnya kecintaan para sahabat Dan tentunya Potret-potret dari Kehidupan para sahabat dengan nabinya Dan bukti akan kecintaan para sahabat dengan nabinya Itu amat banyak pertebaran Maka siapa yang menginginkannya kembali kepada kutubus sirah Kembali kepada kitab-kitab hadith maka dengan itu dia bisa menumbuhkan kecintaannya kepada Rasulullah, kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Seperti yang tadi disampaikan oleh panitia mungkin ada tanya jawab. jika ada yang ingin ditanyakan saya persilahkan. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bertanya, Ustaz, bagaimana implementasi kisah Rasul saat zaman sekarang ini eh, di saat Rasul sudah wafat dan apa cukup dengan melaksanakan segala perintahnya dan larangannya saja Ustaz? Nah, ya, bagaimana implementasinya? Di zaman sekarang di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah nggak ada, Apakah cukup dengan melaksanakan perintahnya menjauhi larangannya? Itu diantaranya. Diantaranya adalah dengan kita menjalani sunnahnya, marah apabila sunnahnya dilanggar, marah apabila perintahnya dilanggar, marah apabila larangannya dilanggar, marah apabila dirinya yaitu beliau alaihi salatu dihinakan. Namun penting untuk kita ingat bahwa mungkin seorang marah, namun jangan yang demikian itu berakibat kepada tindakan yang keluar dari koridor yang ditetapkan juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam perkara amar ma'ruf nahi munkar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan koridornya, memberikan koridornya. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, Waliyakun amruka lil ma'rufi ma'rufan wa nahyuka 'an munkarin laisa bimunkar hendaknya jadikanlah perintahmu kepada yang ma'ruf itu dengan cara yang ma'ruf dan laranganmu kepada yang mungkar tidak menempuh cara-cara yang mungkar tidak menempuh cara-cara yang mungkar artinya mungkin seorang marah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihinakan namun jangan sampai amarahnya itu juga keluar dari koridor yang dituntunkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga itu termasuk kepada bagaimana mewujudkan kecintaan atau bukti kecintaan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sirahnya. Banyak kan kita tidak begitu mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ditanya siapa nama Nabi kita, dia hanya tahu Muhammad. Siapa bapaknya dia enggak tahu. Siapa kakeknya dia tidak tahu. Sebagian kita mengetahui bahwa kakeknya Abdul Muttalib. Dia keturunan siapa? Dia nggak tahu. Abdul Muttalib keturunan siapa? Dia nggak tahu. Nasabnya sampai kepada Ismail sampai kepada Ibrahim siapa saja, dia pun juga kurang tahu. Maka bagaimana dia akan menumbuhkan kecintaannya kepada sang Rasul? Dan juga dengan mengetahui dari sirahnya bagaimana pengorbanannya yang besar pengorbanan yang besar dalam menyebarkan dan mensyiarkan al-Islam. Itu juga bisa dia lakukan dalam mewujudkan kecintaan dan bukti kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mempelajari Rasul mempelajari sirahnya dan juga mempelajari sunnahnya. Mempelajari sunnahnya dan juga memperkenalkannya kepada orang yang belum mengenalnya. Orang yang cinta, dia akan perkenalkan kekasihnya. Ini kasihku, ini kelebihan-kelebihannya. Dan itu suatu hal yang logis. Satu hal yang logis. Ketika dia suka kepada sesuatu, dia juga ingin agar orang lain cinta. Dia ingin juga agar orang lain tahu bahwa dia mencintainya. Maka dia perkenalkan nabinya, dia perkenalkan dakwahnya, dia perkenalkan keindahan ajarannya. Artinya seorang yang cinta kepada Rasulullah, dia berdakwah ke jalan Allah. Bahkan berdakwah ke jalan Allah adalah diantara sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Dia menegakkan amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Ini diantara apa yang bisa dia lakukan dalam hal mewujudkan kecintaan kepada sang Nabi di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah tiada. Allah Taala ala alam. lagi? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya pernah membaca suatu hadis. Itu apakah saya mengatakan bahwa sahabat Nabi pernah datang kepada Nabi Ya Nabi aku mencintai engkau ya Nabi Aku berdoa banyak kepada engkau dua per tiga kurang tambah lagi setengah tambah lagi seperti itu hadisnya apakah saya benar? boleh diulangi pak maksud eh? diulangi lagi hadisnya jadi ada sahabat datang kepada Nabi bahwa aku minta kepada ya Allah eh ya Nabi aku bersabar persoalan kepada engkau saya dapat dua per tiga dan tiganya dia seperti itu kata Nabi tambah lagi jadi kami harus berapa bersawat kepada engkau ya Nabi Tambah lagi seperti itu. Saya, saya, saya tidak perlu dan maksud daripada apa kok berarti betul untuk nabi tahun eh, kepada nabi itu 100% seperti itu. Karena di, bisa ditambahkan kalau dokter kan ditambah lagi oleh nabi. Nabi yang tidak menambahkan. Mungkin eh, itu yang pernah saya baca. Itu yang saya tahu. Baik. <clears throat> Saya belum mendengar riwayatnya. Namun yang serupa dengan itu adalah riwayatnya Abdullah bin Amr tadi. Kalau saya nggak salah nama sahabatnya yaitu tentang puasa. Bahwa dia minta ditambah. Bukan ditambah salawat. Adapun yang terkait dengan salawat adalah hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Yang saya ingat hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Dia bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Kami tahu bagaimana mengucapkan eh, Salawat atau salam itu? bagaimana mengucapkan salawat kepadamu. Lalu diajarkanlah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salawat yang kita kenal dengan salawat Ibrahimiyah. Yang kita kenal dengan salawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam akhir dari tahiyat. Seperti itu. Adapun lafal seperti yang disampaikan oleh Bapak, saya baru dengar yang Allah alam tentang kedudukannya. Namun berkenaan dengan salawat, mengucapkan salat kepada Nabi juga diantara ya, wujud dari kecintaan kita kepada beliau alaihissalatu wassalam. Perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu saat namanya disebut juga wujud dari kecintaan seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan seorang bakhil bagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwa orang yang paling bakhil adalah orang yang disebut namaku namun dia tidak bersalawat kepadaku. Dan caranya seperti yang dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang tuntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid atau apabila dia ingin yaktasir dia ingin ya, tidak panjang-panjang dia ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad seperti itu adapun banyak yang banyak tersebar dari apa-apa yang dibuat kemudian dinisbatkan bahwa ini adalah salawat, maka seorang harus memeriksanya kembali. Karena pada sebagian cara-cara salawat tersebut ada yang keluar dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya hendaknya dia kembali kepada hadis yang bisa dipertanggungjawabkan tentang keabsahannya. Karena ini perkara ibadah. Kalau dalam perkara dunia kita harus hati-hati. Maka apalagi dalam perkara ibadah kalau dunia urusannya dengan kehidupan dunia masuk ke dalam kubur selesai. Tapi urusan ibadah tidak selesai sampai seorang masuk ke alam ke alam kubur belum selesai sampai orang masuk ke alam kubur masih berlanjut. Nah, Baik, ada lagi? Assalamualaikum. mohon maaf ceritanya ini kan nanti satunya diterima oleh uh, di antara kita yang mungkin belum kuat nanti itu seorang uh, apa namanya islami keras uh, yang belum paham itu kenapa malah eh, semoga apakah perlu dicerita perlu disampaikan baik iya iya kita tekankan di sini bahwa hal yang berkaitan dengan kisahnya dibunuhnya Abu Jahal itu dalam perang. Itu dalam perang. Dalam peperangan. Dalam peperangan ya seperti yang tadi dikisahkan. Ya, yaitu Mu'ad bin Amr bin Jamur dan Mu'ad bin Afra. Dalam medan perang, perang Badar. Adapun kisah seorang yang membunuh istrinya itu tidak ada yang perintah, nggak ada yang nyuruh namun inisiatif sendiri karena kecintaannya kepada Rasulullah. Namun ketika itu diikrar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak disalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebutkan alasannya, apa alasannya? Mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sekarang sekarang kita harus tekankan sekarang bagaimana? Apakah ada orang mencela Nabi terus kita bunuh? Tidak boleh. Yang wajib bagi kita adalah ya, membantu pemerintah dalam mengamankan potensi apapun yang mengakibatkan kekacauan. Kalau orang ini diketahui mencela Rasulullah, mencela Rasulullah, kemudian beritanya tersebar di sosial media, kemudian berakibat orang-orang mencarinya ingin membunuh sehingga terjadilah kekacauan, maka yang terjadilah kekacauan. Maka yang wajib bagi kita serahkan dia kepada pemerintah, biar pemerintah yang mengurusnya, karena itu masuk dalam pasal pelecehan agama. Karena bab tindakan menindak ini bukan perannya kita sebagai rakyat. Bukan peran kita sebagai rakyat. Dan pada kisah tersebut pun juga kita dapat hal itu. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tidak mendiamkan. Siapa yang membunuhnya? Nabi ingin mencari tahu apa sebabnya. Namun ketika dilaporkan bahwa sebabnya itu, Nabi pun mengikrarkannya. Saya rasa ya kita bisa menangkap bahwa dalam penyampaian kisah tersebut bukan berarti pembenaran atas tindak ya penghakiman sendiri, menghakimi sendiri. Khususnya dalam kehidupan kita ya bernegara dan bermasyarakat hatta kepada orang kafir sekalipun. Masalah penegakan hukum ini wenangnya pemimpin apabila mereka menegakkan fabi hawa nikmat itu yang diharapkan. Apabila tidak maka mereka yang bertanggung jawab kepada Allah subhanahu kita sebagai rakyat kalau sanggup menyampaikan, menasihati, maka sampaikan. Kalau kita tidak sanggup, doakan. Kita mendoakan memimpin kita kepada yang yang paling baik. Kira-kira gitu, Pak. Insyaallah. Ya, kan? kalau kita kita zaman sekarang ini yang pertama pribadi kita harus imam iman kita turun harus beribadah itu apa artinya juga kita cintanya sudah berkurang kemudian kalau melihat di antara para kakak sesama muslim yang kalau menurut kacamata kita menyelesaikan nabi katakanlah mengingkari kata eh, katakanlah rasul tidak dijamin masuk surga dan kita mengatakan bahwa barisan di dalam itu tak kita terima karena setelah itu apakah uh, eh, kita dibayar oleh sikap? gimana gimana? Menghadapi sama Musaid hmm. yang mengatakan bahwa Rasul tidak zaman Rasul kan. Yang kedua, contoh-contoh yang ada Uh, eh, Paris di Islam itu akidah awal sama zaman sekarang, ayat dulu. Pemikiran-pemikiran yang katakanlah liberal seperti Sikap kita gimana apa itu uh, termasuk melecehkan hati. Jadi kita misalnya masuk ibadah itu apa juga tidak sunnah Nabi? Baik, <clears throat> kelihatannya dua pertanyaan. Ya, nah, kalau yang terkait dengan ya ucapan-ucapan yang nyeleneh seperti itu, kalau jelas uh, pertentangannya dengan asluddin dengan pokok agama, seperti mempertanyakan kebenaran Islam sebagai ajaran yang absolut, bahwa dialah satu-satunya yang yang benar, kemudian dikatakan bahwa semua agama sama. Ini nggak ada toleransi terhadap yang demikian. Tidak ada toleransi. Kenapa? Karena kebenarannya jelas, kebenarannya terang. Ya, seperti misalnya juga yang belakang ini muncul ya, seorang yang mengaku sebagai nabi ya kemudian datang klaim ya bahwa seorang bebas memilih agamanya mau mengklaim sebagai nabi atau mengklaim sebagai Imam Mahdi, biarkan saja. Seseorang bebas memilih agamanya, lakum dinukum waliyadin. Nah, seperti ini jelas pelanggarannya terhadap terhadap Islam. Bagaimana sikap kita? Tentunya menasihati. Adapun penindakan kembali ini haknya pemerintah. Ya. Sampai kepada tahap kalau yang diingkari adalah perkara yang amrun maklum minad din bid darurah seperti misalnya haramnya zina LGBT misalnya yang lagi populer kemudian dia katakan pernikahan sejenis boleh ya jelas inilah kekufuran ya maka kita nggak sholat di belakangnya namun tindakan seperti man baddala dina faqtulu barang siapa menukar agamanya bunuhlah dia itu bukan peran kita itu perannya mimpin perannya pemerintah jadi tergantung tergantung kepada kasusnya kalau termasuk perkara yang samar yang butuh kepada ya penelaahan maka nah, mungkin di situ ada toleransi namun perkara yang jelas pelanggarannya terhadap agama maka di situ tidak ada toleransi dalam artian bukan berarti seseorang menindaknya menghakimi ya dengan sendirinya karena hal yang berkaitan dengan tindakan ini tugasnya pemerintah. Ya, urusan kita dengan dia ya sebatas hubungan. Kalau dia telah jatuh pada kufuran, lalu nusallim Dengar, ucapkan salam kepadanya. Dengar, ucapkan salam kepadanya. Seperti itu. Kalau dia wafat kita nggak sholat di belakang. Kalau dia menjadi imam kita nggak sholat di belakangnya. Ya, orang aku sebagai nabi atau orang ngaku menerima wahyu, gimana kita bisa sholat di belakangnya? Tapi dalam urusan melindaknya ini urusan pemerintah. Kira-kira begitu. Kemudian terkait dengan apakah ketika kita meninggalkan kewajiban berarti kita tidak mencintai nabi? Kalau itu kewajiban seperti meninggalkan salat, ya itu maksiat. Ya. Maksiatan kepada Allah ini yang pertama. Yang kedua, jelas tidak ada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi kaidahnya bahwa kecintaan kepada seseorang ya konsekuensinya mencintai apa-apa yang dicintai oleh orang itu. Begitu bukan? Cinta kepada istri, apa yang dicintai oleh istri dia cinta. Begitu, harusnya seperti itu. Cinta kepada Nabi, dia harus cinta kepada semua yang dicintai oleh Rasulullah. Dan Nabi Wasallam suatu hari berkata kepada Ya Bilal, kum arif nabi salat. Wahai Bilal, bangun. Legakan kami dengan salat. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rehatnya itu salat. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan wajulat qurratu aini as-salat dan dijadikan qurratu ain penyejuk mataku itu salat. Jadi kalau Nabi SAW yang menyejukkan matanya adalah as-salat. Kemudian ada seorang muslim, dia mengaku mencintai Nabi, kemudian dia tidak mengerjakan salat kita. Ya, tentu pengakuan pengakuannya ditolak. Saya cinta kepadamu, tapi dia tidak cinta kepada apa yang dicintai oleh kekasihnya. Ini anak hanya klaim. Ya, ini hanya klaim. Ya kamu cuma mengaku cinta kepadaku, tapi sebenarnya kamu nggak cinta. Kira-kira begitu. Jelas kecintaannya kurang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti orang yang mengklaim cinta kepada Allah, namun dia langgar perintahnya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al Quran, "Kuling kuntum Allah, fattabi'uni." Katakanlah kalau kamu benar mencintai Allah maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah maka Allah akan cinta kepada kamu. Kira-kira begitu. Baik. Ya. Yakfi ya. Jazakumullahu khairan beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab Mungkin insya Allah saya tanyakan kepada Ustaz yang lain Dan kita cukupkan semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua Innahu waliyu walqadiru wal qadiru alaih Kita akhiri Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.